Kalbe Farma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan Sandiwara Radio. Babat Tanah Leluhur. Ada apakah sebenarnya dengan gadis itu, Kakang? Katakanlah, eh, jangan membuat aku jadi semakin penasaran. <sighs> Saka, anakku, telah berhubungan dengan gadis itu. Dan kini gadis itu hamil. Ah, Kakang sungguh-sungguh. Saka telah melakukan itu. Ah, benar-benar telah membuat malu anak itu. Kakang, Kakang harus memberi hukuman padanya sebelum dia mempertanggungjawabkan secara langsung dengan gadis itu. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Aduh, aduh, sakit yang satu ini betul-betul menjengkelkan. Begini salah, begitu salah. Ke dokter dong, Pak, ke dokter. Kalau sakit ya ke dokter, jangan adu-adu terus. Mana ada janji penting lagi di kantor. Bu, bu, apa nggak ada obat flu lain yang manjur sih? Kalau begitu, minum nih Pak, Prokol, obat flu andalan, pasti sembuh. Wah, betul-betul hebat ini obat. Prokol memang manjur, cepat kerjanya dan tuntas membasmi flu. Betul kan? Prokol memang obat flu andalan. <laughs> Bu, saya berangkat dulu ya. Prokol, obat flu andalan, menyembuhkan secara tuntas pilek, demam, bersin, sakit kepala, hidung tersumbat atau tenggorokan gatal. Prokol dalam kemasan baru. Tersedia juga Prokol sirup, obat flu khusus untuk anak. Anda flu, Prokol obatnya. Produksi Kalbe Farma. Woi! Setan! Paman Jatis. Kukira siapa yang berteriak-teriak di sini. Ada apakah, Paman? Nanti kau akan segera tahu. Ada apakah Paman Jatis memanggil kami? Bukan aku yang memanggil kalian, tapi yang resi. Aneh sekali. Apakah yang telah terjadi di padepokan, Paman? Hingga yang Resi memanggil kami. Padahal yang Resi sendiri telah memberikan waktu sekitar tiga bulan pada kami. Ah, nanti kau dapat tanyakan sendiri pada yang Resi kenapa memanggilmu. Ayolah kita segera kembali, dan kalian akan segera tahu kesalahan apa. Babat Tanah Leluhur Kisah besar ini bermula dari sebuah kerajaan kecil di kaki Gunung Cermai, di daerah Pasundan, tepatnya di Karang Sedana, yang akhirnya berkembang terus sampai kebangkitan Mataram Hindu di Jawa Dwipa. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau mulas karena lucu tidak ada obatnya. Tetapi kalau mulas karena diare ada obatnya, ada lagunya lagi. Stop, stop. mulas diare dan disentri. Perut melilit, kebirit-birit. Stop, stop. Dengan intro stop. Mulas diare datangnya mendadak bikin kita bingung nabrak-nabrak. Stop, stop. Dengan intro stop. Intro stop. Pil stop trap Obat diare dengan vitamin berkhasiat stop diare. Vitaminnya segarkan badan. Stop trap Makanya makan sih makan, tapi stop, stop. Dengan entro stop. Jangan minum obat lain ya. Ingat, diare dan disentri stop dengan entro stop. Produksi Kalbe Farma. Seraset. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis terkenal Sanggar Prativi, Eli Ermawati, Bahar Mario, Chris Urspon, Asdi Suwastra, Idris Apandi, Mario Kulon, dan lain-lain. Babat Tanah Leluhur kali ini mengetengahkan episode kedua dengan judul Kisah Sepasang Anak Harimau. Kisah Sepasang Anak Harimau. Naskah disusun oleh Isar Sponsen. Ide cerita, C.C. Sukyar. Teknik dan montase, Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Agi. Dalam seri ke-39 ini didukung oleh Hari Akik sebagai Resi Wanayasa, Bahar Mario sebagai Raden Seta Keling, Eli Ermawati sebagai Anting Hulan, Chris Urspon sebagai Saka Palwaguna, Bambang Ceger sebagai Dampu Au, Lelinur Indasari sebagai Mayang, Herman sebagai Mbah Jatis, dan pengantara cerita Lukman Tambose. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Resi Wanayasa menerima mayang gadis desa Malang yang ditemukan pingsan di pinggiran sungai. Gadis Malang itu ternyata melarikan diri dari desanya di Beringin Watu. Hal tersebut dilakukan karena takut pada kecaman penduduk desanya dan kemarahan orang tuanya. Sementara itu, Raden Karmapala di ruang tahanan sempat berbincang dengan Made Ludira yang ditahan di kamar sebelahnya melalui celah-celah dinding kayu. Sedangkan Mayang yang berhasil diyakinkan oleh Cempaka akan kearifan dari Resi Wanayasa, akhirnya bersedia menemui Sang Resi untuk menceritakan tentang hubungannya dengan Saka Palwaguna. Duduklah, Mayang. Kenapa kau berdiri saja di situ? ha? Terima kasih, Eyang. <coughs> Ah, nah, ada apa, Mayang? ha? Kenapa kau datang menghadapku? Hm? Eh, hmm? Uh, Eyang, um, bolehkah saya berterus terang pada Eyang? Oh, <laughs> tentu, tentu saja, Mayang. Berterus teranglah anakku. ha? Ada apa? Hmm? Uh, tapi tapi apakah Eyang tidak menjadi marah? <laughs> Kenapa aku harus menjadi marah padamu, anakku? Ha? Dengan berterus terang, kau sudah menghilangkan beban batin yang ada dalam dirimu. Dan itu adalah perbuatan yang baik. Baik dirimu dan juga bagi diriku. Uh, tapi berita yang akan saya sampaikan ini mungkin akan mengejutkan dan membuat marah Eyang. Eh, karena ini bukanlah suatu berita yang baik. Hmm. Ah, hal tersebut sudah terjadi, Mayang. Jika tidak kau sampaikan, kau akan selamanya memendam satu hal, yaitu kebohongan yang akan selalu mengusik dirimu. Akan tetapi, jika kau ceritakan padaku, aku akan menerima berita yang kau sampaikan dengan pasrah, sebagaimana satu keharusan. Ah, akan tetapi, jika hal tersebut masih dapat kita hindarkan atau kita perbaiki, kita harus berusaha untuk menolak keadaan itu. Ayo, katakanlah anakku Mayang, hmm? ada apa sebenarnya? Hmm? Sesungguhnya lah Eyang, saya datang kemari. Sebenarnya hendak mencari Kakang Saka Palwaguna. Hmm. Mencari anakku Saka? Ya. Untuk apa? Hah? Apakah yang benar-benar tidak akan marah pada saya dan juga pada Kakang Saka? Ah, katakanlah anakku, apakah kedatanganmu kemari mencari anakku Saka ada hubungannya dengan kandunganmu? Hmm? Ah, sudahlah, sudah. Janganlah menangis anakku. Jika ada sesuatu masalah dengan anak usaka, aku akan menyelesaikannya. Eyang, Eyang sungguh-sungguh seorang yang sangat bijaksana. Tolonglah saya, Eyang. Tolonglah saya, Eyang, agar saya dapat kembali ke desa, bertemu dengan kedua orang tua saya. Iya. Jadi benar. Kandunganmu itu ada hubungannya dengan Saka anakku. Ha? Jangan, Eyang. Janganlah Eyang memarahi Kakang Saka. Hal ini bukanlah hanya kesalahan Kakang Saka seorang. Tapi ini adalah kesalahan kami berdua. Hmm, iya, iya. Uh, lalu, sejak kapan kau mengenal Saka anakku? Ha? hampir enam bulan yang lalu, Eyang. Kakang Saka setiap memiliki waktu senggang selalu menghubungi saya di beringin waktu. Oh iya iya. Dan kira-kira empat bulan yang lalu, empat bulan yang lalu kami telah melakukannya, ya. Ah, terlalu, terlalu sekali anak itu. Ah, benar-benar tidak kusangka, Kosaka tidak boleh ah. memarahi Kakang Saka. Hmm, iya, iya, iya, iya. Sudahlah, Mayang. Kau tenanglah. Aku akan berusaha menyelesaikan masalah ini. Janganlah kau khawatir. Terima kasih, Eyang. Terima kasih banyak atas kebaikan Eyang Resi. Ya. Nah, sekarang kembalilah ke tempatmu. Lakukanlah dengan tenang semua tugas-tugasmu di sini. Iya, Eyang. Aku akan mengurus masalahmu secepatnya. Terima kasih, Eyang. Permisi. Oh, dewata yang agung. Anakku Saka benar-benar telah membuat malu. Anakku Saka telah membuat menderita seorang wanita lemah seperti itu. Oh, benar-benar terlalu. Ah, aku harus segera memanggil anak itu. Dan ketiga saudaranya pun harus mengetahui masalah ini. Ada apakah kakang memanggilku? Ah, mm. ah Jatis, ya. apakah kau sudah mengenal tamu kita yang baru saja itu tadi? Hah? Apakah yang kakang maksudkan Mayang? Gadis desa yang ditemukan di pinggiran sungai? Oh, iya, benar Jatis. Gadis itu baru saja datang menghadapku dan menceritakan masalahnya. Uh, masalahnya? Apakah dia hendak meminta pertolongan pada padepokan kita? Ah, bukan, Jatis. Tapi masalah gadis itu adalah langsung dengan padepokan kita. Ah. Dengan salah satu murid padepokan kita. Ada apakah sebenarnya dengan gadis itu, Kakang? Katakanlah, eh, jangan membuat aku jadi semakin penasaran. Ah, Saka, anakku telah berhubungan dengan gadis itu. Dan kini gadis itu hamil. Ah. Kakang sungguh-sungguh. Saka telah melakukan itu. benar ah. Benar-benar telah membuat malu anak itu. Kakang, Kakang harus memberi hukuman padanya sebelum dia mempertanggungjawabkan secara langsung dengan gadis itu. Ah, Kakang harus memberi pelajaran pada anak itu, Kakang. Ah, Aku memanggilmu kemari adalah untuk bertukar pikiran dan meminta pendapatmu tentang masalah ini. Marilah kita bicarakan masalah ini dengan baik-baik. Ah, apalagi yang harus kita bicarakan? Anak itu sudah bersalah dan dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan sekaligus menerima hukumannya, Kakak. Katis, aku meragukan kebenaran berita itu. Ah, meragukan. Aneh sekali, Kakang. Untuk apa wanita itu jauh-jauh datang kemari jika untuk berbohong? Dan alangkah hebatnya nyali seseorang yang berani datang berbohong kepada depoan kita. Kakang, Kakang dapat memanggil segera anak itu dan menanyakannya di sini. Iya. Ah, sebenarnya sayang sekali. Anak itu sedang dalam tirakat Kerjanya akan menjadi sia-sia jika kita ganggu dengan masalah ini. Lalu, apakah Kakang akan mendiamkan saja masalah ini? Kakang akan menghancurkan hati seorang wanita yang sedang dalam kekalutan seperti ini, Kakang? Ya, iya, iya, iya. Ya. Baiklah, Jatis. Aku akan memanggil anak itu. Bahkan juga saudara-saudaranya yang mungkin juga mengetahui sedikit banyak tentang Sakapal Waguna. Hmm. Jika demikian, Biarlah aku yang memanggilnya, Kakang. Hmm. Aku merasa penasaran sekali dengan sikap anak itu. Baiklah, Jatis. Tapi aku harap kau jangan membicarakan dulu masalah ini dengan anak itu. Biarlah nanti kita bicarakan bersama-sama di sini. Baiklah, Kakang. Aku segera saja berangkat ke sana. Ah, ingat-ingatlah pesanku, Jatis. Ya. Jangan kau bicarakan dulu masalah ini padanya. Iya, Kakang. Aduh, aduh, sakit yang satu ini betul-betul menjengkelkan. Begini salah, begitu salah. Bila Anda flu dan pilek Flu andalan menyembuhkan secara tuntas pilek, demam, bersin, sakit kepala, hidung tersumbat atau tenggorokan gatal. Anda flu, Prokol obatnya. Produksi Kalbe Farma. Mbah Jatis yang sejak lama memendam perasaan kurang senang dengan keempat pemuda anak angkat dari kakangnya Resi Wanayasa, segera berkobar kembali perasaan tak senangnya. Dengan mempergunakan Aji Kincir Metu, salah seorang maha guru dari padepokan Gua Larang ini, meluncur ke Bukit Batu Larang, tempat di mana keempat pemuda kelompok Ning Sewu mengadakan tirakan Dan dalam waktu yang tak lama, Mbah Jatis telah tiba di sekitar Bukit Batu Larang, sebuah bukit batu yang banyak memiliki gua-gua besar maupun kecil. Oh! Anda sedang mendengarkan Rakonda Channel. Hmm. Aku akan memanggil anak itu dari sini. Aku tidak akan mencarinya ke setiap gua seperti kucing mencari tikus. Hoi! Saka keluarlah kau! Yang resi memanggilmu! Hoi! Saka! Seta! Awu! Anting! Keluarlah! Eh, yang Resi memanggil kalian. Hmm. Aku akan memberi pelajaran kepadamu, Saka. Oi! Oi! Seta! Oh, Paman Jatis. Kukira siapa yang berteriak-teriak di sini. Ada apakah, Paman? Nanti kau akan segera tahu. Beberapa saat kemudian, keempat pemuda murid yang sekaligus merupakan anak angkat dari Resi Wanayasa telah keluar dari gua tempatnya mengadakan tirakat. Ada apakah Paman Jatis memanggil kami? Bukan aku yang memanggil kalian, tapi yang Resi. Aneh sekali. Apakah yang telah terjadi di padepokan, Paman? Hingga Yang Resi memanggil kami. Padahal Yang Resi sendiri telah memberikan waktu sekitar tiga bulan pada kami. Ah, nanti kau dapat tanyakan sendiri pada Yang Resi kenapa memanggilmu. Ayolah kita segera kembali, dan kalian akan segera tahu kesalahan apa yang telah dilakukan oleh salah seorang dari kalian. Tunggu, Paman. Sebenarnya apakah yang telah terjadi? Apa maksud Paman mengatakan salah seorang dari kami melakukan kesalahan? Kesalahan apa? Dan siapa yang telah melakukannya? Ah, nanti kalian dapat tanyakan sendiri pada yang resi. Aneh sekali, Kakang Seta. Ada apa ini? Ayo, Ayo kita kembali dan menemui Yang Resi. Hup! Mari adik adik Setibanya mereka di bilik Yang Resi, segera saja Anting Wulan dan Dampu Awuk yang paling tidak dapat menahan hatinya menanyakan perihal tersebut. Eyang, ada apakah Eyang memanggil kami sebelum tiba saat yang Eyang janjikan itu? Bukankah dengan demikian Eyang Resi sudah mengganggu Kakang Saka, Kakang Seta, dan Adi Wulan? Ah, iya, iya, iya. Aku mengerti. Aku mengerti bahwa aku telah mengganggu kalian. Tapi, hmm, aku terpaksa harus berbuat demikian. Karena ada sesuatu masalah penting yang akan kutanyakan dan kubicarakan pada kalian. Masalah apakah itu, Ayang? Uh, masalah yang cukup memalukan perguruan kita. Jika sampai hal itu tersebar dan banyak diketahui banyak orang. Masalah apa itu, Ayang? Katakanlah, jangan membuat kami jadi penasaran. Hmm. Masalah ini justru adalah masalahmu, Saka. Masalah saya, Ayang? Masalah apa itu? Oh, Ayang, semakin membuat saya menjadi semakin penasaran. Ah. Eh, Saka, akui saja perbuatanmu. Perbuatan yang memalukan yang sudah kau lakukan dengan gadis desa yang bernama Mayang. Hah? Ini ada apa? Masalah apa ini? Wah, saya benar-benar tidak mengerti. Uh, hmm. Ada apakah sebenarnya, Eyang? Perbuatan memalukan apakah yang telah dilakukan oleh Kakang Saka? Ya, kau tanyakan saja pada kakangmu apa yang telah dilakukannya dengan seorang gadis bernama Mayang dari desa Beringin Watu. Kakang. Ah, akui saja perbuatanmu, Saka. Jika kau memang melakukannya, kau adalah laki-laki. Kau harus dapat mempertanggungjawabkan apa-apa yang telah kau lakukan. Kakang Saka, apa yang telah kau lakukan dengan gadis itu, Kakang? Ayo, katakanlah, Kakang. Oh, Eyang, aku Aku benar-benar tidak mengerti dengan semua tuduhan-tuduhan ini. Aku aku benar-benar tidak mengerti dengan yang yang maksudkan. Saka. Apakah kau berani bersumpah di depan sumber air suci bahwa kau tidak melakukan perbuatan hina dengan seorang gadis desa bernama Mayang? Huh, percuma saja kakakmu minta sumpah dari seorang pemuda cabul seperti ini. Paman Jatis, apa maksud paman? Apakah hal seperti ini yang yang maksudkan? Ah, baiklah. Jika kau memang tidak mengaku melakukan perbuatan itu. Tapi, kenalkah kau dengan wanita ini? Hmm? Mayang, keluarlah. Kakang Saka. Siapakah itu Kakang Saka? Oh, siapakah kau ini? Aku tidak mengenalmu. Kakang Saka, ah. Jika kau memang tidak mau mengenalku, biarlah aku pergi. Akan tetapi, satu hal yang perlu kusampaikan padamu. Anak yang kukandung ini adalah anakmu. Anak kita, Kakang. Setan iblis. Siapa kau? Ah, kau ingin membunuh kami sendiri, Tidak bisa. Adisaka, apa yang telah kau lakukan? Kenapa kau jadi segila ini? Aku... Aku benar-benar tidak tahu siapa wanita itu. Jika kau memang telah berbuat, akui saja Saka. Dan kau harus bertanggung jawab pada gadis itu. Dan juga hukuman harus tetap diberikan padanya, Kakang. Aku tidak akan menghukumnya sebelum jelas terbukti anak itu bersalah, Jatis. Kita akan mencari saksi dalam masalah ini. Saksi? Ya, Kakak menghendaki saksi yang bagaimana? Aku hanya menghendaki saksi yang mengenal Saka di sekitar desa Beringin Watu. Bukankah Mayang yang mengatakan Saka kerap atau sering mengunjunginya di desa Beringin Watu. Nah, jika demikian, paling tidak kedua orang tuanya dan orang-orang di sekitarnya mengenal Saka. Hmm. Jika Kakang masih juga kurang percaya, baiklah. Aku akan mengantarkan anak itu ke Beringin Watu. Jangan. Kau tidak usah mengantarkan ke sana. Biarlah Seta Keling dan saudara-saudaranya saja yang mengantarkannya. Nah, Seta, dengarlah. Ya, Eyang. Kau akan aku tugaskan bersama-sama dengan Dampu dan Anting untuk mengantarkan Saka ke Beringin Watu dan menemui kedua orang tua Mayang. Dan di sana, kau dapat membuktikan apakah memang banyak orang yang mengenal dan mengetahui adikmu Saka berhubungan dengan Mayang. Mengerti kau? Mengerti, Eyang. Kapan saya bisa segera berangkat, Eyang? Lebih cepat lebih baik. Aku ingin agar masalah adikmu segera selesai. Baik, Eyang. Besok pagi-pagi saya akan segera berangkat. Tidak perlu. Kau dapat berangkat sore ini juga. Sebelum tengah malam, aku kira kau akan dapat tiba di Beringin waktu. Baiklah, jika demikian, Eyang. Uh, marilah, Adisaka. Kita segera berangkat. Uh, Sementara itu, di padepokan Gua Larang, Resi Wanayasa sedang bersemadi seorang diri. Sang resi yang arif dan bijaksana ini sedang berusaha melenyapkan guncangan hatinya akibat peristiwa yang baru saja terjadi. Selama beberapa hari ini, kemelut demi kemelut telah mengguncangkan tidak saja hatinya, tapi juga seluruh isi padepokan ini. Peristiwa Madeludira, Raden Karmapala, dan kini Saka Palwaguna, anak angkatnya yang sangat disayanginya. Untuk itulah, Sang Resi Wanayasa berusaha membenamkan seluruh jiwa dan raganya pada satu pusat, yaitu Yang Maha Agung. Belum lagi jauh sang resi terbenam dalam semadinya. Kebakaran! api! Suara apa itu? Sesuatu telah terjadi di padepokanku. Aku harus melihatnya. Oh, gelap. Kebakaran dapat terjadi di dua tempat. Oh, pasti ada yang mengacau. Kakang! Ada musuh datang, Kakang! Loh, Jeng Tati kok tidak pergi arisan? Tidak, Bu. Nina anak saya sedang sakit. Kasihan kalau ditinggal. Sakit apa, ceng? Sakit flu, pilek, dan badannya panas lagi. Padahal sudah saya beri obat macam-macam, tapi belum juga sembuh. Wah, kalau begitu, beri saja prokol sirup. Prokol sirup? Betul, Jeng. Prokol sirup obat flu khusus untuk anak dengan rasa stroberi. Lagi pula aman loh, Jeng, karena tidak mengandung alkohol. Prokol, prokol, obat flu anak. Benar, bila anak Anda terserang flu, beri segera brokol Sirup. Brokol Sirup, obat flu khusus untuk anak. Cepat turunkan panas, demam, sakit kepala, hidung tersumbat, masuk angin, dan pilek karena alergi. Bu, Nina sudah sembuh. Brokol Sirup manjur ya, Bu. Nina boleh main lagi. Waspadalah, lebih dari 90% obat flu untuk anak mengandung alkohol. Hanya brokol Sirup yang tidak mengandung alkohol dan aman bagi anak-anak. Brokol Sirup Produksi Kalbe Farma Resi Wanayasa benar-benar terkejut ketika melihat pondokan samping tempat tamu-tamunya menginap kini sedang dimakan api. Dan api itu terlihat membakar dua pondok yang letaknya cukup berjauhan. Nah para pendengar sekalian, apakah yang sebenarnya sedang terjadi di padepokan Gua Larang? Dan bagaimanakah dengan nasib Saka Palwaguna? Apakah benar anak itu telah menodai Mayang, gadis dari desa Beringin Watu. Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur yang dipersembahkan oleh Prokol, obat flu andalan, dan Entrostop, obat sakit perut terlengkap dengan khasiat rangkap bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.